Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Kemarin terakhir kita mengambil apa kaidah yang sangat besar dan bagus apa kaidahnya? Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi 'uqiba bihirmanih. Barang siapa yang buru-buru ingin segera mendapatkan sesuatu sebelum waktunya dengan cara yang haram, maka justru dia akan dibalas dengan apa? Diharamkan untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Seorang anak buru-buru mendapatkan warisan bapaknya, malah bapaknya dibunuh sama anak tersebut. Akhirnya anaknya dibalas tidak mendapatkan warisan. Orang yang semula dapat wasiat. Paham ya? Karena dia buru-buru ingin segera mendapatkan wasiat. Orang yang berwasiat dibunuh sama dia. Akhirnya justru dia malah dibalas tidak mendapatkan wasiat. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini. Halaman yang ke 345 atau sebelumnya itu ya, apa sebelumnya. 344 bagian bawah itu Lau anna rajulan qatala abah, kalau seandainya sekarang ada orang membunuh bapaknya. ada orang membunuh bapaknya. Apa? Ada orang membunuh ikut ya. Ada orang membunuh bapaknya. hadzal qatil akh. Pembunuh ini ternyata punya akh, punya saudara. Famanil ladzi yarsul ab sekarang siapa yang akan mendapatkan warisan bapaknya ini? Nakul ibn anaknya sebenarnya. alladzi lam anaknya yang tidak membunuh. Amalum Ada seorang bunuh bapaknya. Si pembunuh ini punya saudara. Nah, ketika bapaknya meninggal, siapa yang dapat warisan? Seharusnya anaknya kan, tapi anaknya yang tidak membunuh. Summa innal ibna alladzi laysa biqatil qatala kisasan. Eh, ini bayangkan. Kemudian anaknya yang bukan pembunuh, dia membunuh saudaranya karena kisas, bukan karena apa? Bukan karena yang haram, karena kisas. Fahal yarsu akahu aula? Sekarang saudaranya dapat warisan atau tidak? Nakul na'am yarsuhu. Iya, dapat warisan dia. Kenapa? Li'annahu qatalahu bihaqqin wa laysa 'ala wajhin muharram. Karena dia membunuhnya dengan cara yang hak, yaitu kisas, dan bukan dengan cara yang haram. Faham maksudnya? Jadi kalau anak itu kan seharusnya dapat warisan dari bapaknya. Kalau bunuh bapaknya karena kisos tetap dapat warisan. Tapi kalau bunuh bapaknya karena apa? Bukan karena kisos tapi karena perkara yang haram, dengan cara yang haram maksudnya, dibunuh misalkan, diracun misalkan, dibakar misalkan, tu billah haram anaknya dapat warisan. Paham ya? Naam. Berikutnya wa in kana al nah, Sekarang kalau bunuhnya keliru. Eh? Ada orang bunuh keliru itu? Bisa terjadi. Orang naik mobil, dia nyopir. Paham ya? Nah, bapaknya sebelahnya. Ternyata qadarullah dia nabrak pohon. Jebret itu, nabrak pohon langsung apa? Pohonnya tumbang, bukan mobilnya. Pohonnya tumbang ternyata bapaknya meninggal dunia. Nah, anaknya sengaja nggak bunuh bapaknya? Sengaja nggak? Anak dan tidak sengaja. Ini pembunuhan keliru seperti itu. Nggak bertujuan untuk bunuh tapi dia pengennya yang mau jalan aja bahkan nabrak pohon masya masyafa'al. Pohonnya tumbang pohonnya, yang tabrak tumbang pohonnya. Paham ya? Bapaknya meninggal dunia karena punya penyakit jantung kaget. ya langsung meninggal dunia sih itu. Nah, bagaimana ini? Pembunuhan sengaja atau nggak sengaja? Khata. Pembunuhan keliru di sini yakni laisa qisasan wala amdan bukan kesengajaan bukan qisas karajulun yaqudu sayyara bi akhin lahu wa hasal hadis seperti ada orang nah nyopir mobil dengan saudaranya kemudian terjadilah kecelakaan wa matal akh kemudian saudara tersebut mati fa hal yarisu akhuhu as-sa'id saudaranya yang nyopir ini apakah dapat warisan karena apa karena diduga membunuh saudaranya tadi naqul al-masyhur minan minal madhhab annahu la yarithuhu Madhab itu biasanya madhab siapa sini? Hambali ya. Nah barakallahu fiik. Hambaliyah biasanya na'am. Yang masyhur menurut madhab Hambali bahwasanya tidak mendapat warisan. Kenapa? Lihtimali an dan insan al-qatl. Karena ada kemungkinan jangan-jangan dia sengaja. Nah, namanya pembunuhan apa namanya? Istilahnya kalau bunuhnya berencana namanya apa? Pembunuhan apa namanya? Pembunuhan berencana benar, tapi ada lagi istilah lain. Apa pembunuhan apa? Apa istilahnya? Hah? Ada lagi istilah yang lain? Hah? Apa istilahnya? Jadi bunuhnya ini nah barakallahu fikum sepakat sengkongkol itu sengkongkol kemudian akhirnya apa? Nah barakallahu fikum eh, dengan cara bagaimana kerjasama akhirnya apa? Dibunuh. Nah istilah lainnya apa? Hmm? Ada istilah lain nggak? Nggak ada ya? <laughs> nah Allah Ustaz. Eh, nah, terlupakan ya. Ada istilah lain yang lupa. Istilahnya apa? Istilahnya itu dalam bahasa Arab ada istilahnya lain yang cuma bahasa Indonesia ya pembunuhan berencana gitu ya. Mau berantai atau berencana sama aja. Kita lihat sini. Wa yaqulu innahu akhta, tapi dia mengatakan keliru dia. Fasad dan lilbab dalam rangka untuk menutup pintu nakul laris. Nah, menutup pintu dikhawatirkan dia sengaja, berarti dia enggak dapat warisan itu aja. Biar apa? Biar tertutup pintu dugaan-dugaan tadi. Wal qaulu pendapat yang dua, dan pendapat yang kedua, anahu yaris. Dia tetap dapat, warisan, ini pendapat yang kedua. Lakin la yaris minat dia, tapi enggak boleh ngambil warisan dari dia. Kan membunuh tanpa disengaja keliruan diahnya berapa ekor onta? Seratus ekor onta, ya enggak? Nah, 100 ekor onta itu termasuk diahnya kan? Nah, nah ketika bayar diah tersebut, diahnya ini, paham ya? Boleh nggak dia ambil sebagai warisannya nggak boleh. Yang ambil itu harta peninggalan yang terbunuh tadi itu. Nah, Balnya min mali awal. Bahkan apa? Bahkan dia boleh mendapat warisan dari harta yang pertama, bukan dari dia. Bukan dari denda tadi itu. Wa amad dia tuh fahya alal qatil. Nah, maka dia itu kewajiban bagi orang yang bunuh tadi itu yang wajib membayarnya. Wa takunu li baqiyatil warasah, maka dipergunakan untuk ahli waris yang lainnya. Adapun yang bunuh, dia dapat warisannya bukan dari apa? Bukan dari dia tadi tapi dari harta peninggalan yang lainnya. Ini kalau bunuhnya tanpa disengaja. Ini pendapat yang kedua. Faida idza qala qailun kalau ada yang mengatakan, lima "Limadza warastum qatil khata?" Kenapa kamu malah ngasih warisan pembunuh yang keliru? Qulna kita katakan, "Li'annahu lam yata'ajjal qatl." Karena dia enggak menyengaja, enggak terburu-buru bunuh gitu loh. nahu hasala bil ikhtiyarih. Karena terjadi akan tapi dia terjadi tanpa keinginan dia orang tabrakan. Itu keinginan dia bukan? Enggak ada, kecuali orang bunuh diri. Paham ya? Nyopir santai gini ternyata apa? Depannya ada pohon tumbang, nabrak dia. Kan bukan keinginan dia. Paham ya? Bukan keinginan dia. Falam namna'hu minal irsnaka tidak ada eh, faktor yang bolehkan kita menghalangi tempat warisan. Sedikit lagi, insanun awsal syakhsin. Ada orang memberikan wasiat kepada orang lain, ada orang memberikan wasiat kepada orang lain Qala idza muttu kalau aku mati u'tu fulanan 5000 masya Allah. Kalau aku mati nanti berikanlah kepada si fulan 5000 riyal. Nah sembarangan lima ribu riyal walaupun lima lembar. seribu riyal itu kan satu lembar. 5000 riyal itu kalau dirupiahkan enggak usah nanya udah. Paham ya? Sedua bulan, tiga bulan itu enggak kerja. Paham ya? Kalau pengeluarannya sedikit tapi ya. Nah, itu 5000 riyal Saudi misalkan seribunya itu aja kurang lebih 3 juta. Nah, satu lembar real. Satu lembar real ya. Satu seribu, seribu real Saudi. Kalau seribu real Yaman ini eh, kurang lebihnya 50 ribu. 50 ribu rupiah. Paham ya? Itu satu lembar. Nah, jadi kalau 5 ribu real Saudi misalkan taruhlah ya udah 53, 15 juta. Kira-kira sepekan kerja nggak, gitu, Pak? Kalau untuk makan keseharian. Eh, turah-turah. Paham ya? ya turah-turah ya. Nah, barakallahu fikum tersisa. Summa inal musalahu istabta'a mautul musi. Allah musta'an. Nah, kemudian apa? Kemudian orang yang diwasiati tadi istabta'a mautul musi. Nah, yaitu seakan-akan memperlambat matinya orang yang berwasiat tadi. Wa huwa muhtajun li hadid darahim. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang diwasiati tadi ternyata melihat apa? Orang yang berwasiat tadi kayak lambat itu Nah, barakallahu fikum dalam artian enggak segera meninggal. Padahal dia butuh pada dirham-dirham. Fatahaba wa qatalahu akhirnya pergi bunuh gitu loh. Bunuhnya pakai apa bunuhnya? Terserah. Mau pakai pisau, pakai eh, pakai besi, intinya dibunuh ya. Bunuh ya, bunuh. Nah, gini itu enggak harus pakai pisau ya. Nah, ini enggak harus pakai pisau. Nah, bisa pisau, bisa pedang. Bisa enggak pedang ini? Bisa, gitu loh, paham ya? Sabuk bisa gini? Bisa. Paham ya? Kita lihat sini. Apa kata beliau? Eh, kata beliau di sini barakallahu fikum fadzahaba wa qatalahu akhirnya dia pergi dibunuhlah orang yang berwasiat tadi wahal yastahiqu syai'an minal wasiyah. Sekarang kalau sudah terbunuh, orang yang diwasiati itu dapat enggak sedikit dari wasiat tersebut? Nah Naqul la, enggak dapat. Li'annahu ta'ajjala syai'an qabla awanihi ala wajhin muharram. Karena dia terburu-buru mendapatkan sesuatu sebelum waktunya dengan cara yang haram, fayu'aqab bihirmanih, maka dia dihukum dengan pengharaman. Eh, dihukum dengan apa? Diharamkannya sesuatu ter tersebut. Naam. Ewa. kita lihat sini. Satu lagi, anda anna dan fakiran, kalau seandainya ada orang fakir, atau sebelumnya wa wa amma man ta'azzara syai' 'ala wajhin mubah fa innahu la yu'aqab bil hirman masyaallah adapun kalau seandainya orang buru-buru ingin segera mendapat sesuatu dengan cara yang mubah dengan cara yang mubah dengan cara yang diperbolehkan fa innahu la yu'aqab bil hirman maka dia tidak akan apa tidak akan dihukum dengan pengharaman contohnya apa contohnya eh borongan borongan dia menyanggupi ada dua kamar mandi siap borong enggak si fulan kata si fulan siap katanya. Berapa? Nah, barakallahu fiik, ya dua kamar mandi ya 20 juta misalkan. Dia siap borong 20 juta ini. Eh, karena uang itu kan belum dikasih semuanya. Baru DP-nya 5 juta taruhlah. Sampai selesai baru dibayar semuanya. Nah, ini tukangnya yang borongnya buru-buru ya. Wah, bagaimana caranya segera dapat 20 juta? Dikerjakan dalam sehari, bayangkan. Masya Allah. Bagaimana caranya? Tukangnya yang borong tadi langsung kerja cepat, eh, gercep gerak cepat langsung sehari jadi dua kamar mandi. Dapatlah dua juta. Dengan cara yang dengan cara yang mubah nggak itu? Dengan cara yang boleh nggak, Boleh aja kalau dia mampu nggak masalah. Ada kira-kira dua kamar mandi sehari jadi itu. Ya mungkin aja tukangnya seribu. Atau tukangnya banyak itu istilahnya semuanya kerja gitu banyak mungkin. Paham ya? Nah, ini buru-buru ingin dapat sesuatu tapi dengan cara yang halal nggak masalah itu, loh. Paham ya? Nah, Jembatannya kurang bagus, diborong. Nah, diborong misalkan taruhlah apa? Targetnya sepekan, diselesaikan dalam waktu dua hari ya mungkin aja. Ingin segera dapat kan? Tapi dengan cara yang dengan cara yang halal nggak masalah. Yang dilarang itu dengan cara yang haram. Paham ya? Nah, borong sudah dikasih dua 20 eh, juta, eh, kemudian bosnya dibunuh misalkan, nggak diselesaikan itu haram. Nah, itu termasuk yang perlu perhatikan ya, ini jadi kaedahnya diingat-ingat, man jala syai'an qabala awanihi uqiba bihirmanih. Barang siapa yang terburu-buru ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, ala wajhin muharram dengan cara yang haram, maka dia akan dihukum dengan diharamkan untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Wallahu a'lam